Bismillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu la ilaha wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du alhamdulillah pada kesempatan ba'dal asr Hari Rabu 21 April 2021 bertepatan dengan 9 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati At-Tarawih wal Witr. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan salat tarawih dan salat witr yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-22 tentang pembahasan sholat witir rokaat-rokaatnya itu bermacam-macam dan sholat witir jika tiga rokaat maka yang rajih ucapan jumhur adalah dua kali salam tidak seperti sholat maghrib dan juga akan kita bahas pendalilan sholat witir bisa dengan lima rokaat langsung bisa dengan tujuh rokaah, bisa dengan sembilan rokaah, Maka sebelum kita masuk kepada hajian, maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi ilmatan. Yang tidak hafal, tidak tasmi tapi dipukul. Tidak ada asal-asalan. Atau asok. قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله الفضيلة الثانية أوصى رسول الله أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يفلتونه ليلة واحدة في كل حياتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر متفق عليه وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لم ادعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وألا أنام إلا وألا أنام حتى أوتر رواه مسلم الفضيلة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يداويه ولا يدعه في السفر ولا حضر عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن في السفر ولا حضر ركعتي الضحى وصوم ثلاثه ايام من الشهر وان اوتر والا انام الا على الا على وتر رواه متفق عليه حسن لغيره وعن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته متفق عليه قال المؤلف حفظه الله الحديث الثانية أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أصحابه ألا ألا يحدثونه ليلة واحدة في طول حياتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر متفق عليه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث فندعهن لما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام وبألا أنام حتى أوتر رواه مسلم الحديث الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعمه ولا يدعه في حضر ولا سفر عن ابي هريره رضي الله عنه قال وصاني خليلي بثلاث لا أدعهن في سفر على حضر ركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وألا وألا أنام على على حتى أوتر إلا على وتر حسن غيره عن ابن رضي الله عنه قال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر على راحلته متفق عليه قال المعلم حفظه الله تعالى عن عمر بن العاص وعقبه بن عامر الجهني رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم فلا خير لكم من خمر النار الوجه وهي لكم ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر حتى لغيره قال مالك رضي الله تعالى عنه بن عاص وعقبة بن عامر أيها أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله صدقكم صلاتي خير لكم من سر من نعم والوتر وهي الوتر وهي ما بين لكم لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر حسن غيركم بسم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن عبد عن عمر بن عبد وعقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة خير لكم صلاة خير لكم منهم النعم الوتر وهي لكم ما بين وهي لكم ما بين ما وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر حتى غيره قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد زادكم ثلاثا خيرا لكم من حمر النعم الوتر وهو وهو من بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني قليلي بثلاث وصلاة الضحى وألا وأنا وألا أنام حتى حتى أوقظ متفق عليه قال قال رحمه الله تعالى عن عمر بن عاص وعن عقبة بن عامر وعن عقبة بن عامر عن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم خيرا من حمر النعم إن الله قد زادكم خيرا من حمر النعم ثلاثة خيرا من حمر النعم خيرا لكم من حمر النعم وهي لكم ما بين صلاة fi ahkami salatil witr wa tarawih di bab yang kelima ada dua rakaatil witr wa kaifiyatih tentang jumlah rakaat dari salatil witr dan bagaimananya. Maka telah kita sebutkan di pelajaran duhur bahwa witr itu bisa dengan satu rakaat. Pendalilannya banyak, yang paling kuat hadis Ibnu Umar di saat Nabi ditanya bagaimana sholat malam, Kala masna masna. Sholat malam itu dua rokaah, dua rokaah. Kemudian Fa'idha khasita as-subha fa'autir biwahidah. Kemudian jika kalian takut akan masuk fajar, maka witirlah dengan satu rakaah. Di sini menjadi pendalilan bahwa witir dengan satu rakaah warid di dalam hadis. Dan yang kedua, witir dengan tiga rakaat. Telah datang hadisnya di hadis mutafakun alaih dari Aisyah secara umum. Haifiyahnya tidak begitu dijelaskan, yang jelas tiga rakaat. Seperti hadis yang masyhur dijadikan pendalilan yang rajah adalah salat tarawih 11 rakaat di mana lafadznya disebutkan dulu Nabi la yazid min ihda asrata rakaah baik di salatil lail ataupun di Ramadan bahwa Nabi tidak pernah menambah 11 rakaat baik di salat tahajud selain Ramadan ataupun di Ramadan kemudian disebutkan setelah salat 8 rakaat disebutkan oleh Aisyah dan ini poin pendalilannya summa yusalli thalathan kemudian Nabi melaksanakan witir yang tiga dan lebih gamblang lagi dan alhamdulillah telah kita tahrid hadis-hadisnya datang riwayat dari Aisyah yang lebih detail bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan witr tiga rokaah dibaca di dalam rakaat yang pertama sabihisma, yang kedua kuliah ya ayuhal kafirun, yang ketiga kulhuwalahu ahad dan bisa ditambah dengan muawidatain. Apa muawidatain ya Abdurrahman? Ma makna muawidatain? Indak ya Rafiq. Oh. Hah? Eh, si hadal ikhlas. Qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu falak. falaq. Hakala Yani ta'awad. Syahin. Kemudian di hadis yang lain juga dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini poin pendalilan kita bagaimana kifiah tiga rakaat itu yafsilu baina syafa wal witr bitaslimah. Nabi membedakan tiga rakaat itu dua rakaat yang genap dengan satu rakaat yang ganjil ditafsil dibedakan dengan taslimah salam. Kemudian di rakaat yang satunya salam lagi. Berarti dua salam dan ini yang diinginkan sifat dari tiga rakaat tersebut. Dan begitu pun di hadis dari Ibnu Umar juga eh, dari Abi Hurairah yang telah kita tahrid dan hadisnya juga adalah sahih. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar melaksanakan witir itu la tutiru bisalat. Janganlah kalian melaksanakan witir dengan jumlah yang tiga. Maknanya, wala tusabihu bisolatil maghrib. Maka maknanya sholatlah witir kalian jangan tiga rakaat seperti sholat maghrib. Sholat maghrib bagaimana gambarannya? Dia satu kali salam. Sholat maghrib itu satu kali salam. Dan selain satu kali salam, maka dia dua tasahud, Maka dua tasahud, satu kali salam, inilah sholat maghrib. Maka di dalam hadis bahkan ini ucapan Nabi dengan hadis yang sahih disebutkan la tusabbihu bil maghrib. Maka kalian sholat witir yang tiga rokaat jangan tasabuh dengan sholat maghrib. Dua kali tasahud, satu kali salam. Maka hadis Ibnu Umar lebih menjelaskan lagi tadi bahwa Nabi yafsilu baina asyafa wal witr. Nabi memisahkan antara dua rokaat yang genap dengan satu witernya itu dengan salam. Maka jelas pembahasan sifat Sholat witir yang tiga rakaat itu dengan dua kali salam. Di jumlah yang genap kemudian salam. Kemudian di jumlah yang witirnya satu juga salam. Maka ini membantah mazhab Abu Hanifah. Yang mana Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu tidak boleh kurang dari satu. Paling sedikit harus tiga. Dan sifat tiganya itu seperti sholat maghrib dan insya Allah akan kita bantah dari ucapan ucapan Abu Hanifah. Sebelum itu kita masuk kepada permasalahan apakah ada jumlah yang lain ada dengan lima rakaat langsung witir atau tujuh rakaat langsung witir atau sembilan rakaat langsung witir. Insya Allah setelah antum mengetahui dengan sanad-sanadnya yang sahih, maka insya Allah kita amalkan. Pertama, pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis-hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail kata asrata rakaat. Bahwa Nabi salat malam 13 rakaat. Yutiru min dalika bi khams La yajlisu fi ila fi akhiriha. Di saat Nabi sholat 13 rakaat, maka di sini para ulama yang mengatakan boleh ditambah, itu antara 11 rakaat bisa ditambah jadi 13. Mana pendalilannya? Di antaranya hadis ini, Nabi dulu sholat 13. Antara 11 dan 13. Dan penjelasannya 13 itu dari mana ditambah dua rakaat seperti di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan juga ashabus diriwayatkan juga as-sahihain bima adkur dari Abi Hurairah disebutkan karena Rasulullah shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli bi khafifatain rak'atain khafifatain muqaddimatain Maknanya dulu Nabi jika akan sholat malam yang panjang dan lama. Yang sebelas rokaat. Dia melaksanakan dua rakaat khofifatain mukaddimatain. Dia mukadimah dua rokat yang khafif. Dan alhamdulillah seperti yang kami belajar dulu dengan Imam Muhaddis Mukbil Al-Wadi'i dan juga antum di sini di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i belajar dengan kita sama. Tujuan kita belajar di sini berbeda mungkin dengan di tempat lain. Maksudnya sekolah kita tidak ingin membanding-bandingkan dengan ma'had semuanya ma'had al-sunnah kita memuliakannya. Tidak ada bedanya kita dengan mereka, semuanya sama mengajari sunnah. Namun maksud saya berbeda dengan pondok-pondok yang selain sunnah, yang mana mereka hanya sekedar setiap tahun itu mengikuti mata pelajaran saja. Yang penting, wah sekarang udah mid semester, ayo habiskan kitab mid semester selesai, dah. Nah, sekarang tinggal tiga bulan lagi masuk kepada akhir semester, satu tahun selesai pelajaran, sepuluh bulan ataupun 11 bulan. Kalau di Arab hanya 8 bulan. Liburnya 5 bulan. Atau 4 bulan libur. Alhasil seperti itu hanya sekedar selesai kitab, tutup kitab dan selesai mukoror, selesai jadwal pelajaran satu tahun ini telah sampai target, kita tidak ingin seperti itu. Kita di sini dengan sistem talaki mengambil mana yang lebih utama dari kitab-kitab, mulai dari kitab akidah, kitab fikih yang utama, kemudian kitab ilmu alat, ilmu hadis, ilmu usul, ilmu logatil arabiyah. Setelah itu kami memberikan ilmu kepada kalian juga selain ditasmi, dihafal seperti tadi, juga diamalkan. Setelah diamalkan juga didakwahkan. Itu yang kami inginkan. Bukan sekarang tahun 2021 apa mukorornya. Mukorornya kita bla bla bla bla bla. Wah sekarang sudah bulan April. Sudah empat bulan habis. Selesai apa tidak kitab yang kita targetkan. Bukan itu. Kita bisa mentargetkan mungkin satu tahun satu kitab. Namun apa yang ada di padanya itu dihafal matanya dan ditasmi dan juga diamalkan dan juga didakwahkan itu dia ilmu. Karena ilmu tanpa amal dan ilmu tanpa dakwah maka dia bukan dari ilmu. Karena tidak mewariskan khasyah. Hanya sekedar kita mengikuti mukarrar saja, kitab ini selesai dah. Disimpan di rak buku, tidak pernah dibuka lagi berdebu. Jika kita melihat, oh itu kelas pertama kita dulu. Sekarang kita udah nggak menyentuh lagi, kita sudah upgrade ke kelas 2. Maka buku-buku akidah yang di kelas pertama itu tidak kita sentuh lagi misalnya, tidak. Kita ilmu ini di sini dipelajari dengan hafalan, tasmi, menghafal matan. Maka alhamdulillah antum selesai dari kitab al qaidul Arba kecuali antum sudah menghafal matannya. Sekarang usul asalatah antum sudah menghafal matannya. Al-Ajrumiyah antum menghafal matannya dan sebagian Umdatul Ahkam dan Sahih Al-Bukhari antum menghafal matanya, Tinggal diamalkan dan dipraktekkan dan didakwahkan. Maka itulah ilmu. Maka Imam Sufyan ats Tauri mengatakan al-ilm al-alim laisa bi kafrati haddatsana wa akhbarana walakin al-alim man yakhsha rabbah. Maka tidaklah alim dikatakan seseorang itu alim mempunyai ilmu Bukan karena banyak hadatana akhbarona maknanya sudah banyak selesai baca kitab anu, hafal kitab anu, selesai dari kelas ini dan kelas itu, selesai tahun ajaran ini, selesai kitab ini dan kitab itu tidak. Tetapi khosyah. Dari mana khosyah ini? Dari belajar tadi dan selain dihafal matan, diamalkan. Dan itu yang kita inginkan. Dan didakwahkan. Itu yang menyebabkan khosyah lillah. Maka oleh sebab itu bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah yukhatib al-alim dengan khasyah. Apa Allah berfirman? Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Oh sungguhnya tidaklah orang yang paling takut kepada Allah orang-orang yang khasyah. Takut kepada Allah itu adalah para ulama. Sehingga ulama itu tidak bergelar fulan, fulan S2, S dan sebagainya. Bukan. Bukan itu yang jadi permasalahan alim ulama. Namun alim ulama di mana dia mempelajari dari Al-Quran dan Sunnah diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya di dalam kehidupannya. Dan kita saling ta'awun mengamalkannya di sini. Kemudian mendakwahkannya. Itulah yang dinamakan dengan ilmu asyari. Bukan tahun ini kajiannya akidah bla bla bla bla udah selesai tutup buku. Tidak pernah dibuka lagi. Oh itu pelajaran tahun lalu itu. sudah Seakan-akan sudah tidak disentuh lagi. Dan tidak diamalkan. Ini perkara yang perlu kita tambih. Kesimpulannya dari ucapan saya di sini. Saya mengatakan apa yang kita pelajari kita praktekkan. Alhamdulillah masjid kita masjid Al-Imam Mukbil Al-Wadi'i masjid namanya juga alim ulama ahli sunnah dan masjid ini tidak di bawah ormas, tidak di bawah partai, tidak di bawah dari mudir-mudir tertentu tidak. Siapa yang mempunyai dalil menghidupkan sunnah, mari kita hidupkan sunnah. Meskipun saya misalnya tidak mengetahui sunnah ini, antum datang, Ustaz ini dalilnya, bla bla bla. Ayo kita praktekkan di masjid kita. Wallahi ana tidak tersinggung. Dikatakan, oh tidak ini masjid saya, madhabnya harus dengan saya. Lah, masjid ini masjid ta'awun bersama. Masjid ini hanya alat untuk beribadah. Maka di dalamnya kita harus ta'awun. Jika gofil dari kita, saya tidak menghidupkan sunnah ini karena tidak tahu. Didatangkan dalil oleh antum, mutafakun alaih dalilnya ini. Kenapa tidak dilaksanakan di masjid ini? Ya sudah kita laksanakan. Ini manhaj kita di dalam berdakwah. Tidak ada pondok ini milik fulan, pondok ini kepunyaan fulan dari semenjak dulu saya bilang seperti itu. Lalu kenapa Ustaz dinamakan pembina? Itu hanya nama untuk mengayomi dan memayungi yayasan. Itu saja. Dan untuk menghindari caplokan dari kelompok Lukman Ba'abduh yang mencoplok ma'had-ma'had, maka di sini atas nama saya, bukan atas nama orang-orang kemudian nanti mereka didatangi dan dibisiki bahwa mereka mengikuti Muhammad bin Hadi Dolun Mudil. Dosa kalian mengikutinya, ayo ikuti kami. as dan sebagainya. Akhirnya tuan tanahnya dibisiki, akhirnya mengikuti mereka dan bermasalah dalam pondok. Seperti itu. Maka kami memberikan nama hanya untuk mendapatkan payung dari pemerintah bahwa yayasan ini sahih, ada namanya Fulan Ibnu Fulan, dan juga agar tidak sembarangan orang nanti mengaku saya tuan tanah dan man, dan masjid dan pondok ini tidak sesuai dengan manhaj yang hak dari salaf yang benar mengikuti Muhammad bin Hadi maka saya sebagai orang yang takut tanah ini berantakan, maka lebih baik tanah ini diberikan kepada ahlu dakwah yang lebih berhak misalnya. Seperti itu di mana-mana alasannya. Kemaslahatan dakwah, kemaslahatan dakwah. Akhirnya dirampok ma'hadnya Ustadz Khatib dengan nama alasan dakwah. Dan begitu pun Abu Khalid di Magelang, di Muntilan, Masya Allah saya ingat sebelum ke Yaman, masih dengan Ja'far Umar Talib, dia merintis. Kemudian setelah jadi, di ujung-ujungnya disingkirkan dengan alasan demi kemaslahatan dakwah. Seperti itu. Alhasil, kita di sini setelah mempelajari permasalahan witir, lima rokaah, tujuh rokaah, sembilan rokaat, dilihat dalilnya sahih, maka insya Allah kapan-kapan kita melaksanakannya. Kenapa kita katakan kapan-kapan dan jarang? Itu tafsirnya para ulama. Karena di hadis Ibnu Umar datang yang bertanya, bagaimana sholat malam ya Rasulullah? rok rok rok'atain ataupun lapotnya matna, matna. Disebutkan para ulama, ini aglabiyah. Sehingga kita melaksanakan dua, dua, dua seperti malam-malam yang telah lampau. Alhamdulillah mengikuti sunnah Ibnu Umar dan sunnah-sunnah yang lainnya. Namun di sini kita dapat di hadis Aisyah dan hadis yang lainnya yang sahih ternyata disifatkan oleh Aisyah istri Nabi yang paling banyak mengetahui sifat malam-malam Nabi bersamanya ternyata ada juga witir lima rakaat langsung. Ada juga witir tujuh rakaat langsung dan sembilan rakaat langsung. Maka di sini jika kita praktekkan untuk sekedar menghidupkan sunnah la afdol. Namun dikasih tahu dulu. Jangan nanti yang di belakang terutama para umahat ini udah lima rakaat masih belum salam. Ditambah lagi dua rakaat tujuh baru assalamualaikum. Eis hada esminas minas salah hadihi. Teriak-teriak. Tidak. Kita umumkan dulu. Hadihi minas sunnah. Maka Alhamdulillah itulah yang ada pada kita. Sekarang kita masuk pendalilannya. Dikatakan oleh Aisyah bahwa dulu Nabi sholat tiga belas rakaat. Ini yang tadi saya sebutkan bisa ditambah dua rakaat. Kemudian yang jadi poin, yutiru min dalika, Nabi melaksanakan witir dari yang 13 rakaat itu bi khams la yajlis fi fi akhiriha. Di saat salat lima waktu Nabi tidak duduk salam kecuali di akhir lima rakaat tersebut. Di sini disebutkan oleh para ulama bahwa dulu Nabi melaksanakan witir lima kali, lima rakaat. Dan ini ihtimal dari sifat witernya yang jarang dilakukan. Sehingga jika kita ingin menghidupkan sunnah, sunnah kadang-kadang hanya sekedar ada dalilnya. Dan kita hidupkan sunnah. Karena kalau dibiarkan nanti akan menjadi bid'ah. Iya apa tidak? Perkara penyebab lahirnya kebid'ahan apa? Kejahilan kepada sunnah tersebut. Sehingga termatikan sunnah itu. Seperti contohnya apa? Sholat dengan sendal. Banyak orang tidak melaksanakannya dikarenakan masjid semuanya dengan karpet bersih, mulus. Kemudian orang memandang nggak pantas ini ada sendal. Dan hadis Haddad ibnu Aus, Salufini alikum khaliful Yahud, sudah tidak dikenal. Akhirnya matilah. Dipikirnya masjid itu tidak boleh kita sholat dengan sendal. Dan itu yang ada di persepsi dan kalangan manusia secara umum. Maka sunnah akhirnya termatikan. Dan begitu pun kita sekarang menyadari di sini. Di Sumatera Barat, terutama di Damas Raya. Setiap saya mengisi masjid dulu, sebelum ada mahad ini, setiap mengisi mas, di masjid kajian antara maghrib dan isya, tidak ada dua rakaat sebelum maghrib. Dan semuanya kasusnya sama. Jika kita tanyakan kepada muadzin, ya muadzin itakilah kamu langsung adan, langsung komat. Kita ada. Ya memang seperti itu. Ustaz, di mana-mana. Ada, saya sebutkan hadis tidak nyambung. Error. Hadis dua rakaat. ah, Kaget. Lari ke pengurusnya. Pengurus, kenapa ini? Ada hadisnya, error juga. ah, Ada hadisnya? Iya. Kaget. Akhirnya sunnah dua rokaat ini termatikan. Kenapa? Karena kejahilan yang merata tadi. Begitupun di sini. Kadang-kadang kita melaksanakan lima rokaat. Agar apa? Ternyata ini ada sunnah Nabi agar itu. Dan kenapa juga pada kesempatan setiap saya sholat dan antum juga sholat, kita ajarkan empat kali salam. Maka antum ada yang salamnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Ada yang Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Ia kan diamalkan? Alhamdulillah. Dan yang terakhir Assalamualaikum satu kali. Sebagian orang yang ikut dengan kita yang belum tahu, ini lupa imam. Mana salam yang kedua? Itulah kita hidupkan sunnah ini. Setelah ditanya, oh ternyata sunnah. Akhirnya orang faham, itu ada sunnahnya. Begitupun di sini. Maka para ulama sangat menganjurkan tentang beberapa lafat-lafat yang berbeda dipergunakan semuanya. Dan takbiratu al-ihram yang berbeda-beda. Ada yang sampai dada, ada yang sampai kuping. Maka dipakai semuanya. Dan doa al-iftitah yang telah kita lalui. Karena berikan hadis yang masyhur mutafakun alaih dari Abi Hurairah dan datang dari Aisyah dan yang lainnya ada sekitar empat sigoh. Ayo laksanakan ini dan ditasmi. Alhamdulillah antum sudah mentasminya. Kita menginginkan menghidupkan sunnah. Itulah hakikat kita belajar di sini. Bukan hanya belajar sesuai dengan kurikulum yang ada, selesai, tidak diamalkan. Dan kalian kalau ingin mengamalkan sunnah harus izin kepada pembina, izin kepada pengurus lah. Bilang kepada kita mana dalilnya, kita tidak tahu, kita katakan jazakallah khair, hidupkan sekarang. Itulah masjid kita dan dakwah kita. Maka di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim pendalilan tentang lima rokaah dalam witr. Tidak salam kecuali setelah lima. Kemudian datang di riwayat Muslim yang lain disebutkan oleh Aisyah yusolitis arrokaat la yajlisu fiha ila fithamina fayadkurullah wa yahmiduhu wa yad'uhu summa Wala yusallim summa yaqumu fayusalli at-tasi'ah. Summa yaq'ud fayadkurullah wa yahmiduhu wa yad'uhu summa yusallim tasliman yusami'na summa yusalli rak'atain ba'da ma yusallim wa huwa qa'idun fatilka ihda asrata rak'ah. Maka di dalam hadis ini pun disebutkan bahwa Nabi salat sembilan rakaat la yajlis fiha illa fi Maka Nabi salat di delapan. Kemudian setelah itu dia duduk dan membaca zikir. Kemudian summa yanhad wa la yusallim summa yaqumu fayusalli tasi'ah. Apa maknanya di sini? Delapan salam apa tidak? Tidak. Delapan duduk lama kemudian tidak salam wala yusallim. Suma yakum fayusalli tasya, suma yak suma yak'ud fayadkurullah wa yuhmiduhu wa yad'uhu suma yusallim tasliman. Maka di rokaat yang kesembilan Nabi melaksanakan salam. Bisa mampu kita laksanakan. Jadi terus salat sembilan rokaat salam. Bisa hadi minas sunnah. Dan diumumkan kepada mak-mak agar tidak ribut Nanti komen, terlalu banyak komen. <laughs> Maka di sini insya Allah kita laksanakan, kita sepakati kapan. Ini yang sembilan. Lalu yang tujuh, kan tadi lima sudah, sembilan sudah, tiga sudah, satu sudah. Tujuh pun ada. jadi wet Muslim, falam dan nabiu Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wa akhadahu laham. Au tarabis abi bisabi'i. Wasan ifirat atain misla sani'ihi al awal fatil katisa. Dan begitu pun Nabi melaksanakan salat witir di saat Nabi sudah mulai gemuk dan berat badannya, maka au autara bisabab. Nabi salat witir dengan tujuh. Wasana atain mitlu sani'ihi al awal Fatil katisa Maka tujuh langsung salam. Kemudian ditambah dua menjadi sembilan. Kemudian witir. Tiga. Dua tambah satu lagi. Jadi ikhda asr. Jadi sebelas. Maka ini dari permasalahan kumpulan rokaat-rokaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada pertanyaan, namun insya Allah tidak akan kita jawab sekarang. Yang mana mempertanyakan tentang apakah sholat witir itu ada iftiros ataupun tawarup? Tahu ya iftiros dan tawaruk seperti kita sholat asar ada iftiros, kemudian tawaruk. Nah sholat twitter apakah ada tawaruk atau semuanya iftiros atau yang sebagainya? Insya Allah kita sudah janjikan tadi kepada ah itu untuk menjawab namun melihat waktu tidak mendukung dan saya pun harus menjaga stamina biar nanti masih ada malam selain kita sholat terawih juga masih ada pelajaran maka sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, tidak langsung menjadi gunung, kemudian meletus. <laughs> kemudian hancur. Alhamdulillah. Maka insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan membantah juga ada pertanyaan dari ucapan Abu Hanifah. Bagaimana dengan orang yang melaksanakan witir tiga rokaat langsung satu salam. Ini ucapan Abu Hanifah. Dan nanti kita jawab membantah dari pendapat tersebut dari pendalilan-pendalilan hadis. Maka mungkin kita cukupkan kajian kita. Mohon maaf atas kajian yang pendek. Wanaktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.